Ayo Ustadz bisa ngaji di mana jempenya ini mah kita-kita aja. Saya kajasaan ke Quran Miracle yang pulpennya bisa bunyi, Bu. Ini cerita saya nih biar jadi generasi Qurani. Jadi saya teresah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau. Sebelum jadi ustadz gaji saya 15 juta sebulan belum intensif. Stres duit loba pengabutuh, ewe. Hirup tong gede hulu ustadz hidup jangan besar kepala nah bising tak asup helm mentak pakai kupluk ame fleksibel tatkala resah siapa yang aku datangi si mama mah Peter resah gaji gede imah boga pemajikan boga mobil layak tapi HTT, Epite jawaban si mama simple, Epite teh tara kaciri ngaji tara sholat sunat nu pokoknya di telat telat jauh kata hajud mama mapi nggak pengen punya anak cuman pinter karena Yahudi ge pinter katanya magebek saya teh mama mah nggak pengen punya anak cuman kaya karena Fir'aun Sa'labah Korun pun kaya jadi dosen saya mah ibu saya terus mama hayang epi naon mama mah hayang epi soleh weh Nah, buat kudu soleh Al-Anbiya 105 surat 21 Allah menyatakan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Oh gitu mah sok gerasing soleh nu soleh mah di broadcast tiap sholat assalamualaikum warahmatullahi solihin kumama ngamimitian soleh ngaji deh tuh bisa mah ngaji oge alif btc ngarit mawam bhc tae dua pahala orang yang terbata-bata membaca Qurannya sok ngaji jeng mama ta mama anu mere Quran ta tipalasari cenah yeuh pulpena colokan sapoe amma yatasaalun dilelewean amma alun itu usia saja sudah punya anak dua ngaji karek mimitian tidak ada istilah terlambat nyumput ngaji tidak budak mangs dua juz atau bagaimana membingkai generasi Qur'ani nyumput sampai Quran itu berjasa sampai rusak jeung casanana dipeleter karena syekh yang mengajarkan dengan guru tersabat waktu dikutuk jadi ustad ya, tapi barokah Quran Cek Rasulullah khairukum ta'allama Qur'an wa ala mau. Terbaik dari sisimu di tengah-tengahmu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diajar jeung si mama yang lebih penting minta ke Allah alhimni rusdi wa qini nafsi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan, jauhkan hawa nafsu. Allahummarhamna bil Qur'an, rahmati aku dengan Al-Qur'an. Aku teh nemuin ayat walidai walidaini ihsana di Al-Qur'an teh berbuat baiklah kepada orang tua nya beuki tuh setelah dibaca tahu artinya oh kudunya ah kasih mama mah hayang naon ti epi ah mama mah yang hayang naon hayang epi soleh we tetep nedreg terus mah bukti epi soleh naon cek Al-Qur'an amalkeun jadi epi jadi generasi Qur'ani apa yang saya harus amalkan dulu cek Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 wawasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ngegebeg mah hampurannya epi mama ngahuapan seberapa kali ke epi epi teu pernah ngahuapan mama mama ngamandian epi epi teu pernah ngamandian mama mama boga budak loba ka omehan kabe epi teu pernah mama mama mah teu hayang cenah omeh sorangan terus mah apa yang harus epi lakukan kianya mama mah ini cerita kita nih saya anak cikal licik nakal ini berangkat membingkai jadi generasi Qurani ngobrol aja si mama mah eh hari mama teh hayang epi soleh kia dongeng nanya pi kunaon epi kudu soleh epi teh salapan bulan dihamilkan ku mamah teh nyiram nage aneh ku epi mah yang rujak rambutan jam tilu subuh mata mun epi aneh tong aneh sana dan nyiram nage nges aneh nya terus mah salapan bulan tuh bisa nangkuban nangkara kama mana dibawa. tukang becawe di bejaan tong tarik teing abi kerka kandungan kita waktu itu di dalam perut maka nu pangdorakan ka indung nu inget ka indungna sataun sekali pas Mother's Day hari ibu Kabeh status sosmednya sarua mom you are my everything si mama langsung komen pret ah mah kau segalanya ku, eh cik si mamah teh segalanya ku mama, nyeseh ku mama, mama mah 24 jam inget ke budak kemarin saya mestinya umroh tanggal 31 mencret lebat ngadar sebelah ceker jeng pop ice jadi milik si bapak si bapak nu ini, bayar ada doa udang tiba-tiba tidur di sofa si mama, maturan si mama karena si bapak lagi umroh masih disimbutan usia sudah 41 disimbutan ditiup mun-munan bibirnya basah ngadoak ya bu supaya budakna apa Quran Rabbi habli hukma minas solihin ya Allah jadikan anakku ini orang soleh balikan faktanya kita pernah nggak memandang wajah orang tua kita dengan doa yang kontan Allahumma gfirli liwali walidaya warhamhuma kamarobayani sogiro palingan rada hese ngapakan Quran teh karena masalahnya di sini mungkin dosa kita ke orang tua kita belum tuntas setuju tidak karena ada hadis ridollah piridollah Dicium, disimbutan, pernah nggak kita nyelimutin mamah kita? Berapa juta suapan yang memaksa datang ke mulut kita dari tangan tulus ikhlas orang tua kita kerulin, kerletik, emot? Aa teteh sok rek ameng mah, tapi ya aa lah disangka kekapalan. Pernah orang ngiduk mengudak ibu kita dengan satu sendok nasi, mah aa mah. Saya coba ke Pangandaran itu. Ini reunian ya, biar barokah, biar Allah cerdaskan. Da ngapalkan mah gampang. Nu mah menjaga hafalan. Setuju tidak? Nah, saya teh berpikir tentang ibu ya. Uh, si mama teh juara pisan antara hidup dan mati melahirkan kita teh. Komo epi mah nyeri pisan si bapak sampai getih wungan cina Sampai darah beku diceklan ku mama pas ngahejeunkeun epi seprege ditarik kabe. Nah, mah nyeri ngajurukan epi. Nyeri atuh dah kamu mah cikal. Nya loncing. ngamimitian mah nyeri cina matak mun epi baong teh aduh nyeri leuwih nyeri ti dilahirkeun cenapi mamamanya ningali epi ke lelempangan nincak kuntung rokok diletakkan takut luka bakar kumaha mun epi nincak sina neraka mama teh bisa nanaon saya teh menangis mah epi teh sering berselfie sama teman-teman komunitas pasangan tapi can selfie jeung mama hayang mah atohun bahagia kapan kita pergi ke tempat terindah bersama orang tua kita untuk meng Hebatkan perasaannya, saya dibawa ke Pangandaran. Mah, epiten yang hayang ngahuapan mama di Batu Karas, di beda sangu wuduk. Sasenok sekali weh, ame dosa epite lo bating sok cobaan. Satu sendok nggak masuk semua, berlipat setengah sendok simpen. Mama mah tekudu di kiri dopi, apa kena kusi mama. Setengah sendok masuk ke mulutnya saja, doa luar biasa. Doakan ku mama sing jadi ulama, sing asup TV sing asup radio urang teh cengkat mah nah teh ngadoakeun Epi jadi presiden ah karunya Pak Jokowi ge begang cenah capeun sok sing jadi ulama weh sing jadi ulama asli nabu dikutuk jadi ustaz saya curhat sama Pak Ustaz ayat tadi Ustaz sama Ustaz kutukan tiap hari didoakan ku si mama pertama hijrah nu nyeri hati mah ngalaksanakan doa indung sok ke masjid deui pakai baju deh nu bener pakai gamis pakai kopiah haji ke masjid tengah poe datara sampai meh jadi nu ningali teh kadon lain atau kadon moyokan kemana budak penaik mau pakai baju pemajikan cenah